Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. <clears throat> Amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala الرابع من الأمور التي تعين طالب العلم على حسن القراءة اختيار أجود الطبعات maka ketika kita seorang talibul ilm menginginkan untuk memulai membaca suatu kitab termasuk perkara yang tidak bisa dipandang ringan ahami atau pentingnya perkara tersebut adalah pemilihan uh, <clears throat> eh, tabah qabla an taqra'a kitaban istashir masyayikhaka thumma al ilmi fi ikhtiyari taba'ah al munasibah walaupun tentunya di sini uh, agak sulit pemilihan tabah, tapi mungkin bisa untuk kita lebih ber berhati-hati ketika membeli suatu kitab dengan cetakan tertentu. Akan disebutkan di sini beberapa hal mengapa kita penting untuk mengetahui apa itu tabah yang bagus dan yang tidak. Fakat yakunil kitabi tabaatun kathirah lakinnaha mukhtalifah. Terkadang suatu kitab itu dicetak dengan cetakan-cetakan dari perusahaan-perusahaan percetakan yang banyak yang berbeda-beda fabaduha mali'un bil aglab wat tadakhulat sebagian cetakan-cetakan ini eh, penuh dengan kekeliruan wat tadakhulat ada percampur adukan <clears throat> Lakin talibul ilm ida stasyara wasaal akan tapi seorang talibul ilm kalau dia mau beristisyar, meminta nasihat dan bertanya, Fa'innahu saya stafidu kathiran wa yakhtasiru maqad yabi'u min waktihi 'inda adam istisyaratihi. Kalau dia mau bertanya, mau mem meminta nasihat maka dia akan lebih bisa mengambil manfaat lebih banyak dan lebih bisa meringkas hal-hal atau perkara-perkara yang kadang bisa menyanyiakan waktunya terbuang ketika kita mendapatkan suatu cetakan yang jelek di situ banyak sakot banyak penambahan misalnya dan ini terlihat oleh kita ketika kita membaca suatu kitab makanya <clears throat> eh, anak mendapati beberapa masyaih <clears throat> ketika membuka suatu daras Syekh Abdullah bin Mar'i atau begitu juga di Madinah Syekh Muhammad bin Hadi itu penting kadang uh, suatu kitab ini cetakannya berbeda dengan itu akan tampak maka ketika kita membaca kitab ketika melewati sejumlah kalimat atau sejumlah ibarat diharapkan yang memiliki nuskah atau nam cetakan yang berbeda itu me, me, menyebutkan apa yang ada dalam kitabnya ini membantu kita untuk mengetahui bahwa ternyata di situ ada cetakan lain yang ternyata e, kalimatnya berbeda dengan cetakannya di kita yang dengan itu kita bisa mengetahui mana yang lebih pas ataukah itu bisa mengubah kalimat atau tidak. Nah, kaku kutubun wa buhusun tubayyinu amsilatan katsirah minal akhta al-fahisyah fi ba'di taba'at. Di situ ada beberapa kitab dan juga ada beberapa bahas yang menjelaskan contoh-contoh yang banyak <clears throat> dari kekeliruan-kekeliruan yang fatal al-akhta al-fahisyah kekeliruan yang yang parah yang fatal di dalam sebagian tabaat Wa tajidu ma'a dzalik anna ba'da talabatil ilmi yaqra fi hadhihi tabat. Dun nam duna istisyarah. Fayangkul ma'lumat khati'ah. Bersamaan dengan itu di, di tobaat-tobaat yang di situ banyak kekeliruannya, ternyata engkau dapati sebagian uh, eh, tulabul ilm memiliki kitab ini membaca tanpa bertanya bagaimana kitab ini bagaimana isi apa cetakannya bagus atau tidak ada cetakan sebagian tobat itu uh, hasil dari sarikoh ketup-ketup Syekh Albani atau yang lainnya ini banyak dicuri yang belum dicetak banyak dicuri diterbitkan oleh cetakan percetakan percetakan yang lainnya Nah, nah ini. Tapi yang memang agak sulit kita karena kita di Indonesia mungkin terbatasnya maktabah yang ada atau cetakan-cetakan yang ada. Ada mungkin uh, suatu pemikiran daripada nggak ada kitab seperti itu. Ya mending uh, punya kitab walaupun di situ ada keliruan. Al-muhim penting kita untuk mengetahui bahwa di sana ada kitab-kitab yang tobatnya itu jelek. Ketika kita membaca sendiri, terutama bukan dalam pelajaran atau daras, nah ini berbahaya. Bisa jadi seorang telebul ilm ternyata membaca kitab ini kemudian menukilkan dari kitab ini maklumat-maklumat yang keliru. Yang bisa merubah makna. Akan disebutkan di sini beberapa contoh. Wa min latifil qaul fi hadzal maqam dan eh, ada contoh atau enam dalam uh, bab ini perkara ini disebutkan oleh mu'alif di sini anni kuntu aqra'u fi kitab mizan al-i'tidal <clears throat> lil imam adz zahabi wa fi asna'i qira'ati fi tarjamatil imam ad-daulabi rahimahullah ja'at ibaratun fi hadha nassuha Jadi uh, dalam kitab Mizan Li'tidal Imam Zahabi ketika menyebutkan terjemahnya li Imam Ad-Dulabi itu ada sebuah ibarat yang nasnya seperti ini takallamu fihi lamma lima tabayyana min amrihi al-akhir ketika dalam kita biasa kitab-kitab tentang jarh wa ta'dil atau tentang kitab sirah eh, bagaimana ada ucapan-ucapan jarah atau ta'dil. Maka di sini juga tentang Imam ad labi atau Ad-Dulabi takallamu fihi lima tabayyana lima tabayyana min amrihi al-akhir. Ternyata imam ini diperbincangkan. Kenapa? Karena tampak dari perkaranya yang terakhir. Artinya di kehidup uh, umur-umurnya yang terakhir. Ini ibarat yang ada dari cetakan mizan li'tidal yang di dibaca oleh muallif wa hadhihi al-ibarah hiya jawab min al-imam daruqutni li su'al as-sahmi 'anid daulabi ini ibarat ini adalah jawaban dari al-imam daruqutni ketika ditanya oleh as-sahmi tentang al-imam ini ad ini dijawab oleh Imam Daruqutni ketika tanya tentang imam ini maka takallam fihi lima tabayyana min amrihi al akhir <clears throat> Insya Allah antum bisa memahami ibarat ini ya tolong dipahami mereka membicarakan Imam Ad-Dulabi ini karena tampak di akhir-akhir kehidupannya eh, ada satu perkara yang kemudian tampak nam wa ma'na dzalika anna amran hasala akhiran lidulabi fa akhadtu abhas an hadzal amr al-akhir hal huwa fil ikhtilat aw al-i'tiqad Artinya adalah ada suatu hal yang muncul di akhir-akhir kehidupannya. Maka kemudian aku mulai membahas, mencari apa perkara akhir ini yang tampak, yang muncul di diri imam ini, al-imam Dulabi ini. Apakah itu perkara ikhtilat, ikhtalata fi akhirihi atau per permasalahan etikot, ada inhiraf dalam masalah mu'takotnya atau etikotnya? farajatu ila kitab su'alat as-sahmi lid-darukutni faidal ibarah ini di dalam mizal li'tidal, di situ al-imam al-zahabi menukilkan sebuah kalam dari Ad-Darukutni yang di mana kalam ini adalah diambil dari kitab yang di situ di, dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan As-Sahmi, Imam Sahmi terhadap alimah Mudarukutni tentang beberapa ruwat. Maka kemudian penulis di sini langsung merujuk kembali kepada kitab aslinya. Kitab Su'alat As-Sahmi. Lidarukutni. Fa'idhal ibarah. Nah ini ternyata ibaratnya takallamu fihi. Ma tabayyana min amrihi illa khaira. Coba takallamu fihi ma tabayyana min amrihi illa khair. Antum perhatikan perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama takallamu fihi lima tabayyana min amrihi al-akhir dan yang ini takallamu fihi ma tabayyana min amrihi illa khair. Yang kedua artinya imam ini uh, di uh, apa namanya diperbincangkan kedudukannya dia oleh para imam-imam yang lainnya yang dimana tidaklah tampak dari perkaranya apa yang dibincangkan tidak muncul dari perkaranya dia ini illa khairah kecuali kebaikan sementara yang pertama takallamu fihi lima tabayyana min amrihi al akhir ini jauh sekali yang pertama yaitu jarah yang kedua ini ta'dil ini bayangkan, gara-gara kekeliruan e, salah cetak atau salah tulisan. <clears throat> Falahid maka perhatikan al istisna fi tabah mizan al <clears throat> Jama'uha fasarat al-akhir. Jadi uh, di situ kalau yang enam antum kalau ada yang kitab bisa diperhatikan kalimat illa khaira di situ ada alif atau hamzah lam kemudian eh, alif hamzah lam alif illa yang ternyata berubah digabung karena digabung dengan illa digabung dengan khair jadi akhirnya menjadi al akhir bayangkan sama-sama al-akhir awalnya itu alif eh, lam hamzah kalau yang ini hamzah lam alif karena menulisnya dijadikan satu illa khaira ini tidak dipisah menjadi menjadi seolah-olah al khair atau nam al akhir ini fahtallal makna ra'san ala akib maka berubah maknanya ha? sejak awalnya sampai terakhirnya. Yang pertama itu jarah, yang kedua itu pujian takdil. Fal ibarah fi taba'ah su'alat asahmi tazkiyatun lahu tazkiyah sementara bainama ma fi taba'ati mizan li'tidal fihi tauhin lahu ada mana tadif mendaifkan ada mana jarah syahidnya di sini uh, kadang penting Eh, suatu cetakan atau nam suatu tulisan itu berubah gara-gara keliru cetak fastasyir ya talibal ilm kau an taqra sebagaimana dalam uh, sekarang mungkin beberapa tobaat ada yang mu'tamadah ada yang jelek sebagaimana Darul Fikr di, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam mukadimahnya ketika apa menyusun e, Sunan al di berapa ana lupa apakah di dalam mukadimah Sunan nabi Daud atau At-Tirmidzi atau Nasai atau Ibnu Majah al-muhim di antara salah satu kitab ini bagaimana Syekh al bani menyebutkan bahwa Tobah Darul Fikr ini banyak sekali kekeliruan suatu cetakan yang dilakukan tarwijanil bid'ah yang penting penglaris yang penting laris yang penting cetakannya ini terjual laku terjual tanpa mau ada tadkik pe apa e, lebih apa Hah? tadkik lebih teliti tidak tidak tidak mau diteliti, diteliti lagi Anas juga dahulu ketika e, masih bersama Ustaz Lukman hafizahullah taala di di Pondok Lama hampir setiap hari membaca Sahih Muslim cetakan Darul Kutub Ilmiah itu banyak sakotnya yang sakotnya ini merubah e, merubah mana ini Darul Kutub Al Ilmiah cetakan Beirut karena nggak tahu gimana kondisi terakhir e, muasasa Al Toba ini tapi ketika dulu membaca Sahih Muslim itu anak temui bukan sekali, dua kali, tiga kali. Eh, banyak sakotnya. Nah, mungkin ikhwan yang lainnya juga melihat uh, kejadian apa perkara ini. Syahidnya di sini adalah penting kita untuk memilih uh, nama apa namanya mana cetakan yang mu'tamadah, tobaah mu'tamadah dengan yang bukan. Contohnya misalnya kitab Fathul Bari. Itu yang tobaah al-mu'tamadah itu maktabah as-salafiyah yang kitabnya tinggi ada yang pernah melihat? Kitabnya ukurannya bukan bukan kitab ukuran biasa, tetapi agak tinggi. Nah, ini yang tambah dah Akhirnya dari situ banyak cetakan-cetakan yang lainnya berusaha merujuk kepada cetakan yang tamada ini. 6. Sehingga penting, apalagi ketika kita ingin membaca suatu kitab yang bukan untuk dipelajari, artinya bukan untuk dibaca bersama. Artinya kita ingin menjadikan itu marojek, suatu uh, apa namanya uh, cat uh, apa maraji itu huh? referensi enam suatu referensi ingin melihat yang kita membaca sendiri nah, ini penting untuk kita mengetahui cetakan apa yang pas yang yang yang tabar yang tamat yang dengan itu kita tenang membaca itu tidak khawatir ada kekeliruan nah karena bahaya bayangkan seperti ini gara-gara uh, huruf illanya disambung dengan kalimat uh, khair menjadi al-akhir merubah maknanya luar biasa 180 derajat nah Taib. Qala al-Hafidh atau qala taala al-khamis. Perkara yang kelima yang membantu seorang untuk bisa bagaimana dia membaca dengan mendapatkan hasil yang maksimal adalah alaika bil bid'i bil kutubil qasirah ketika seorang talibul bolehlah memulai marhalah dia untuk membaca maka uh, ambil pertama kali itu kitab-kitab yang pendek yang ringkas ba'du syababi as sigar yakununa mutahammisina fi awwali amrihim wa amrun mahmud sebagian syabab asigor ya kita ini asigor kita ini asigor yakununa mutahamisin bersemangat pertama kali eh, di awal marhalahnya ingin membaca itu luar biasa semangat wahada amrun mahmud ini perkara yang baik perkara yang terpuji lakinnahum yabda'una mutalaatil kutub wal qira'ah dunastisyarah lil ulama uh, nah lil ulama atau talabatil ilm ini tetapi sebagiannya mereka memulai mutalaah memulai membaca tanpa dia musyawarah kepada orang yang lebih tahu kepada man huwa a'lam minhu ha? Ah, minal ulama atau talabatil ilm akhirnya wa ma taqadumil ayyam yabda al malal Wadaf, nah ini nah. akhirnya bersa uh, karena dia tidak tahu mana yang harus dia mulai mana yang harus dia awali maka bersama dengan uh, jalannya hari satu demi satu mulai ada rasa bosan ada rasa lemah uh, buhum menimpa mereka hatta atau mulai me, me, me, menyerang mereka hatta yusabu binawin minal futur sampai akhirnya mereka ditimpa rasa futur males karena nggak tahu apa kitab pertama yang mau dimulai untuk dibaca atau kitab apa yang pertama mau di untuk dihafal anak ingat dulu di Yaman ada seorang luar biasa baru datang dari Yaman semangatnya luar biasa ketika uh, sebagian ikhwanya sudah lama di Yaman menghafal Lu'lu' wal Marjan, Bukhari dan yang lainnya. Pingin beli kitab Lu'lu' wal Marjan sudah. Lu'lu' wal Marjan lumayan kitabnya tebel. Sementara dia masih Arba'in Nawawiyah belum, yang lainnya belum. Eh, mal ayam akhirnya kitab ini cuma di rak aja sudah enggak. Artinya begitu, dimulai sesuatu dari yang kecil ketika dia timbul mahabbah baru kemudian dilanjutkan sedikit demi sedikit wa mayazalu dzalika bihim hatta yarghabu an sabili talab dan ini yang lebih parah nah, kalau sudah seperti ini kondisinya bisa mengantarkan nah, kepada mereka sampai mereka itu akhirnya berpaling dari talabul ilm karena malah sudah jemu sudah tidak malas sudah tidak ada gairah untuk membaca, untuk menghafal, untuk yang lainnya. Walida ala talibil ilmi an ya'rifa anna tariqal il tawil. Man aradahu ajalan tarakahu ajalan. Ini penting. Kita harus mengetahui bahwa seorang talibul ilmi itu harus mengetahui bahwa perjalanan menempuh belajar itu panjang. Berarti butuh kesabaran, butuh ketekunan. Man aradahu ajalan tarokahu ajalan Barang siapa yang menginginkan mengambil langsung ha, satu waktu maka bisa dia akan meninggalkan seperti itu juga. Nah, datang langsung, habisnya juga langsung. Tapi ketika ditempuh sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, insya Allah hasilnya akan maksimal sebagaimana kita melihat ini sudah sunnatullah hatta kauniyah. Sunnatullah kauniyah pun seperti ini. Bagaimana air akan bisa memberikan taksir kepada sebuah batu yang keras ketika air ini walaupun setetes tapi ha? sedikit sedikit tapi continue air satu ton atau satu m apa itu di atas barmil mau dituang langsung ya tidak bisa tapi ketika ditetes satu tetes persatu persatu ini akan memberikan asar di dalam batu yang keras ini sunnatullah kauniyah wasyara'iyah nah, mau mau mendapatkan sesuatu dimulai dengan sedikit terus nah sabar sehingga harus mengetahui bahwa tarikul ilm itu tawil panjang tidak kemudian cukup setahun dua tahun butuh kesabaran seseorang bisa bersabar kalau adanya keyakinan dan seseorang bisa yakin kalau adanya ilmu akhirnya ujung-ujungnya kembali ke apa berarti emang ilmu itu penting walaupun kita sekarang dalam tolak tolabul ilm ketika kita tolak tolabul ilm pun butuh ilmu artinya ilmu ini luar biasa nah taib asadis perkara yang keenam al inayah bima kutiba haulal kitab alladhi turidu kiraatahu perhatian dengan apa-apa yang ditulis yang berkaitan dengan kitab seput, seputaran atau hal-hal yang berkaitan dengan kitab tersebut yang engkau hendak membacanya Masalan, lau arat an takra syarha Ibni Rajab rahimahullah ala kitabin Nawawi al-arba'in an-nawawiyah yang disebut dengan apa ini? Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali mensyarah uh, arba'in Nawawiyah dengan apa? Jami' al-ulum wal hikam. 40 hadis sekian ditambah Ibnu Rajab digenapkan menjadi berapa? 50. Ini syarahnya Ibnu Rajab. Autorit antakra Syarh Hasanani, rahimahullah Subulus Salam ala kitab Bulughil Maram. Fahris memang kalau di e, eh, diitlakan kalau kita mendapati suatu penjelasan qala syarah tentang subulu salam itu itulah syarah kalau subulu salam berarti asanani asanani nah, sebagaimana kalau Fathul Bari kalau syarah itu kalau diitlakan artinya Ibnu eh, Ibnu Hajar nah fahris ala antakroan kitab subuli salam nah ini maka engkau usahakan untuk membaca apa itu kitab subulu salam ketahui dulu wa an manhajil muallif bagaimana muallif uslub dalam menulisnya wa mustalahatihi nah ini juga penting mustalah nah, muallif wa tariqatihi dan juga uh, tariqahnya dalam menulis wa kadha tarjamatul muallif dan juga uh, biografi muallif hadhil umur wa amsaluha tu'tika ihatatan wa mahabbatan wa fahman Nah, ketika kita ingin memulai membaca suatu syarah, maka usahakan kita mengenal apa itu kitab Subulus Salam, bagaimana mualifnya, apa istilah-istilah yang dipakai oleh mualif tersebut, dan siapa mualifnya. Karena dengan ini akhirnya memberi kita eh, apa namanya ihatah apa eh, pemahaman yang menyeluruh dan kecintaan. Nah, liman hajil mualif terhadap manhaj atau uslub mu'alif watuniru laka ad-darba asna al kiraah dan itu akan membangkitkan semakin menerangi uh, uh, apa namanya ad ini latihan atau gerbang 6 ketika engkau membaca bagaimana melatih engkau membaca di khilaf ma qara'tahu wa anta la ta'rif anhu syai'an Berbeda kalau engkau ketika membaca nggak tahu apa ini sebulu salam, siapa mualifnya, bagaimana mustalahatnya, ini bahaya. Terutama yang berkaitan dengan mustalahat akan datang bersama kita. Fakot taktika mustalahatun fil kitab fatuhtiu fitafsiriha. tafsiriha. ala wiriha fayakul kias gairo mutabik. Nah ini. Terkadang datang kepada kita istilah-istilah dalam kitab tersebut kita ternyata keliru dalam mentafsirkan istilah tersebut atau kita mengkiaskannya dianggap sama istilah ini dengan kitab-kitab yang lainnya padahal nggak sama kenapa? karena setiap mu'alif memiliki mustalahat yang berbeda-beda istilah yang berbeda-beda akhirnya kita membuat kesimpulan oh maksudnya mu'alif seperti ini ternyata beda famatalan nah ini contohnya Ramzu Qaf fi Takrib Tahdzib Ibnu Hajar. Kalau kita dapati dalam kitab Takrib Tahdzib uh, eh, Ibnu Hajar ini ada kita jumpai uh, apa namanya lambang Qaf. Nah, ini yakhtalif an ramzi Qaf fil Jami' as-Saghir li suyuti Fa fi Takrib Tahdzib adapun uh, lambang huruf qaf di dalam takrib tahdzib itu yushir ila ibni majah al kuzwaini nah, jadi kita kalau mendapati qaf dalam takrib tahdzib itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh ibnu majah kenapa kok qaf karena dia nisbah kepada bilad atau nam bilad al kuzwaini seperti itu bainama fil jami' sawir yushir ila qaulihim muttafaq alaih berbeda kan kalau kita nggak paham, mungkin dikiranya oh artinya kof hadis ini di, diriwayatkan Bukhari Muslim muttafaq alaih. Atau ketika kita, kita membaca Jami' Sogir tahu ini artinya muttafaq alaih. Kemudian membaca takrib tanpa kita mengetahui mustalah yang dimaukan Ibnu Hajar dikiranya hadis ini uh, anunya Ibnu Ibnu Majah atau muta, uh, Bukhari Muslim. Nah, wa kalimatu muttafaq alaih. ini juga kita sudah tentu tahu bahwa al-masyhur kalimat muttafaq alaih itu yang disepakati oleh siapa? Ah, Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi ya, ini sekarang fi muntaqal akhbar Limajdiddin ibnu Taimiyah kakeknya uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Majduddin sahibu muntaqal Akhbar ini kakeknya Ibnu Taimiyah Al-Ma'ruf bi Syekhul Islam nah ini kalau di kitab ini muttafaq alaih ta'ni al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Sehingga bukan sekedar Bukhari Muslim, tapi juga termasuk Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Bainama inda ghairihi ta'ni al-Bukhari wa Musliman faqat. Nah ini. Sementara di selain kitab ini, di selain kitab ini itu yang masyhur di kalangan kita bahwa muttafaq alaih tentunya riwayat Bukhari dan Muslim begitu juga ketika kita membaca banyak yang sebagaimana yang anak sampaikan kemarin bagaimana satu huruf itu berbeda maknanya di antara kitab atau kutub al-Hanafiyah wal asyafi'iyah dan juga al-Hambaliyah dan juga Malikiyah al-Hanabilah atau Malikiyah ini memiliki satu huruf memiliki makna yang berbeda-beda bagaimana kita akan bisa menyimpulkan ketika kita tidak mengetahui bahwa makna huruf fa atau hatta di suatu madhab itu berbeda dengan di madhab yang lain terkadang keterangan ini tidak didapatkan pada kitab tersebut tetapi kita bisa mengetahui dari orf dari kebiasaan madhab tersebut nah, ini penting juga 6 bagaimana kalau diitlakan Syekhul Islam siapa yang dimaksud dengan Syekhul Islam ha? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam al Harani, Ibnu Taimiyah nah akan tetapi kalau antum dapatkan di Fathul Bari kata-kata Syekhul Islam maka bukan Ibnu Taimiyah yang dimaksud adalah hafidh Ibnu Hajar hati-hati tetapi yang dimaksud adalah syekhnya Al-Balkini nah ini sehingga kalau kita temui di Fathul Bari Ibnu Hajar itu kalau mengitlakan Syekhul Islam yang dimaksud bukan Ibnu Taimiyah begitu juga As-Suyuti kalau antum buka dalam kitab-kitab As-Suyuti itu ada dia penyebutan Syekhul Islam Kalau Syekhul Islam siapa yang dimaksud dengan Syekhul Islam Indah Suyuti ini berbeda pula yang dimaksud dengan Syekhul Islam Indah Suyuti itu Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Syekhnya As-Suyuti sehingga ketika kita mengetahui ini kita tidak keliru dalam menisbatkan ucapan kepada uh, apa namanya pembicaranya nah ini penting untuk kita ketahui karena kalau tidak bahaya kita kemudian membaca kitab menyimpulkan karena kita sudah menguasai lughah ha, sudah menguasai bahasa Arab kemudian oh artinya mutafak seperti ini artinya Syekhul Islam ma'ruf seperti ini Takiyuddin juga lakob Takiyuddin nah, kola Takiyuddin kola Takiyuddin ini kadang diitelakan ter terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena ini lakopnya beliau Rah uh, eh, nah, rahimahullah ta'ala sementara di kitab-kitab yang lainnya Taqiyuddin itu diitalakan lain seperti Ibnu Mulakin di dalam kitabnya Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam itu menyebutkan Taqiyuddin yang dimaksud bunga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi Taqiyuddin di sini Ibnu Daqiqil Aid. Nah, sehingga penting kita untuk membaca memulai membaca suatu kitab itu kita memperhatikan tentang kitab itu sendiri. Nah, Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa hadha mithalun ala taghayyuri ma'anir rumuz. Fa kaifa bi taghayyuri manahij asyurrah wa mustalahatihim fi ahkamihim. Ini yang lebih berbahaya. Ini misal dalam perbedaan uh, rumus atau uh, kode. Bagaimana juga kalau seandainya perbedaan ini dalam manhaj para pensyarah ini menulis dan istilah-istilah mereka yang akhirnya bisa merubah hukum maunya penulis bahwa hukum ini haram atau makruh tetapi dipahami oh artinya ini haram karena kita salah memahami mustalah ini kemudian akhirnya menisbahkan sesuatu yang tidak dimaukan oleh penulisnya tersebut nah dari sini kita bisa mengetahui ahamiyah al-inayah bil kitab alladhi sanakra'uhu ini penting sekali nah sehingga uh, jangan sampai kita membaca di maktabah terutama mungkin kita yang belum pernah tahu atau uh, belum pernah tahu mustalahat seperti ini diusahakan bertanya kalau tidak mendapatkan dalam kitab tersebut minimalnya dia bertama, bertanya sehingga dia tidak menyimpulkan sendiri dari kesimpulannya dia nah baik mungkin yang perkara yang ketujuh akan kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya nah Baik. <clears throat> e, eh, ada pertanyaan ma'ruf di kala bismillah. Nah, ma'ruf di kalangan tulab bahwa kitab-kitab cetakan enam kerajaan Saudi Arabia adalah KSA ini sebetulnya bukan singkatan dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggris bahasa Inggris bukan Kak Sahih pas kebetulan sama-sama K S A nah tapi ini bahasa Inggris mungkin artinya afan kalau anak skala salah melafatkan kingdom seperti itu nah, Saudi Arabia tapi ya kurang lebih sama lah adalah cetakan rujukan artinya paling sahih apakah demikian tidak tidak ada beberapa kit enam rata-rata memang eh, cetakan Saudi ini luar biasa bagus tapi ada juga uh, anak temui nah al tidak secara mutlak seperti ini tidak secara mutlak sehingga tidak tidak semuanya walaupun mayoritasnya nah betul cetakan-cetakan Saudi dibanding yang lainnya lebih bagus tapi uh, tidak kemudian secara menyeluruh. Taib wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin